Seseorang yang jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan. Baik kekufuran atau kesyirikan ضلالة kuliah kubra ataupun jatuh dalam kebidahan-kebidahan, penyimpangan-penyimpangan, paham sesat, maksiatan, kefasikan, bolalah juz'iyah. Sikap yang harus dia ambil adalah al-istighfar wa taubah. Beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla bertaubat dari penyimpangan-penyimpangannya, dosa-dosanya. Dikarenakan musibah ini langsung menimpa agamanya, menimpa prinsip agamanya. Barakallah. Maka cara mengatasinya dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa apapun, penyimpangan apapun. Kalau kita bertaubat dengan taubat dan nasuha, akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam firman قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas diri-diri mereka. Yang banyak berbuat dosa. La taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ya ini kata para mufassirin Liman taba bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. mengatakan dalam firman-Nya terkait dengan orang-orang kafir, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakan kepada orang-orang kafir itu, kalau mereka mau berhenti dari kekufurannya akan diampuni dosa-dosa dia masa lalu. Sehingga e, mereka diwajibkan untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Alhamdulillah, pada kenyataannya, orang-orang yang jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan seperti ini, <clears throat> yang sering kalinya merasa dirinya berdosa, merasa dirinya bersalah, merasa dirinya e, memiliki berbagai macam perkara-perkara yang kurang baik, umumnya pada ahlul ma'asi wa zunub Umumnya pada orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, orang-orang yang fasik. Mereka lebih mudah untuk mendapatkan taufik, hidayah dari Allah bertaubat dari penyimpangan-penyimpangan. Dikarenakan dosanya, dikarenakan maksiatnya, dikarenakan kefasikannya, merasa dirinya orang yang hitam, orang yang rendah, orang yang jelek, orang yang kotor. Sehingga lebih mudah untuk diberi taufik taubat. Namun barakallahu fikum, orang-orang yang terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan selain maksiat, syirikan, kekufuran, bid'ah, bid'ah, pemahaman-pemahaman yang sesat dan yang semisal itu umumnya tidak merasa kalau dirinya jatuh dalam e, penyimpangan, tidak merasa dirinya mendapatkan bala dari Allah Azza wa Jalla, tidak merasa dirinya mendapatkan musibah yang sedemikian besar pada agamanya. Tidak merasa. Dikarenakan penyimpangan, dikarenakan pemahamannya yang sudah menyimpang, terbalik. Barakallahu itu. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya tentang orang-orang seperti ini. Disebutkan di dalam suratul Kahfi. Ayat yang ke-103 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, maukah kami beritakan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amalannya? Bil akhsarina a'mala. Yaitu kata Allah alladzina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya. Orang-orang yang usahanya, upayanya, amalannya sesat di dunia ini. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam keadaan mereka mengira, mereka menduga, mereka melakukan tindakan dan perbuatan yang terbaik. Sesat, tapi mengira berbuat baik. Tafsirnya barakallahu fikum mereka ini diantaranya adalah kaum khawarij. Kaum khawarij. Dan masuk di dalamnya semua ashabul ahwa'i wal bid'ah. Semua ahli bid'ah. Semua al-munharifun. Orang-orang yang menyimpang pemahamannya dari Sirapan mustahil. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, Inna Allah ihtajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghijabi, menghalangi taubat dari setiap ahlul bid'ah hingga dia meninggalkan bid'ah. Katanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Pengertian Allah menghijabi taubat dari pelaku bid'ah, yakni Allah tidak memberi taufik kepada ahlul bid'ah untuk bertaubat kepada. Barakallahu Ini satunya Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita ya khonamatina azakumullah orang-orang kalau sudah terkena penyakit syubhat, penyakit penyimpangan, kesesatan, kebidahan-kebidahan sulit bertaubat sulit untuk bertaubat dikarenakan dia merasa dirinya berbuat kebaikan dan di atas al-haq. Oleh karena itulah diriwayatkan dari Sufyan Tsauri rahimahullah demikian pula dari sebagian salaf yang lainnya mereka menyatakan al bid'atu ahabbu ila iblis min al ma'siyah bid'ah itu lebih disukai iblis daripada kemaksiatan Alasannya dikarenakan orang yang berbuat kemaksiatan mudah bertaubat. Sementara orang-orang yang jatuh dalam perkara bid'ah sulit untuk bertaubat. Barakallahu Itu kenyataan. Sehingga intinya karena azakumullah, seseorang yang terjatuh pada penyimpangan-penyimpangan apapun bentuknya, kewajiban dia dan sikap yang tepat bagi dirinya bertaubat dengan taubat dan nasuhah. Tinggalkan semua penyimpangan dan dosa pasti Menyesali dengan sedalam-dalam penyesalan akan penyimpangan yang pernah ada pada dirinya. Dosa-dosa yang dilakukan selama ini. Berazam dengan kuat untuk tidak mengulangi lagi. Tambahkan kalau penyimpangannya atau dosanya dalam bentuk kesesatan, pemahaman sesat yang dia sebarkan selama ini, maka ada ketentuan berikutnya yang disebutkan dalam Al-Quran ialah bertaubat. Fa'in tabu, bertaubat, wa aslahu, memperbaiki diri, wa bayanu, dan menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Khusus untuk orang-orang yang terjatuh dalam pemahaman-pemahaman sesat, askar, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dia sebagai orang yang sesat, orang yang menyimpang, dan taubat, maka di samping poin-poin tadi dia meninggalkan penyimpangannya, dia menyesali penyimpangannya, berazam untuk tidak mengulangi lagi di masa akan datang. Ketentuan yang berikutnya dia harus islah, memperbaiki diri. Dulunya jatuh dalam perkara bid'ah, maka sekarang dia kerjakan sunnah. Memperbaiki diri. Dan wafayyanu, dia harus menjelaskan penyimpangan-penyimpangan dia, menjelaskan kesesatan dia, Dulu saya pernah punya pemahaman demikian, demikian, demikian, demikian. Ini perkara yang menyimpang, perkara yang sesat. Karena begini, begini, begini, begini. Saya tobat kepada Allah daripada. Yes. Taubat, islah, bayan. Ini kewajiban mereka. Namun, seperti yang saya katakan di para hukum secara kenyataan, secara real, yang mudah untuk bertaubat itu biasanya ahli kemaksiatan, orang-orang yang fasik, karena merasa dirinya itu adalah orang kotor. Secara kenyataan susah dan sulit, sulit orang-orang yang terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan untuk bisa bertaubat dengan taubat dan nasuhah. Diriwayatkan dari salah seorang salaf. Saya lupa namanya ya, Pak. Terus di masa-masa Muhammad bin Sirin rahimahullah. Ada sebagian salaf yang datang kepada gurunya. Datang dengan gembira. Membawa kabar gembira si fulan yang muftadi. Si fulan, si fulan yang punya pemahaman khawarij. Taubat. Senang dia kata. Ustaz atau guru, syekh, fulan yang dulu dikenal sebagai pemahaman khawarij. Taubat. Kata sang guru, umbur ila ma'alih. Kamu lihat bagaimana perkembangannya nanti. Kamu lihat bagaimana nanti pada akhir keadaan dia. Fa'inna akhirul hadis asyadu min awalit. Dikarenakan akhir hadis lebih keras, lebih mengerikan daripada awal hadis. Maknanya hadis tentang masalah khawarij. Kata Rasulullah SAW terkait dengan khawarij. Ketika beliau menyebutkan tentang khawarij pada masa beliau. سيخرج من بئضه هذا قوم تحقرون صلاتكم بصلاتهم وصيامكم بصيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميح إلى أول حديث akan muncul dari sulfinya orang ini suatu kaum dari kalangan khawarij Kalian wahai para sahabat meremehkan sholat mm, kalian dibandingkan dengan sholat mereka. Meremehkan puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran tidak sampai tenggorokannya. Kata Rasul, mereka keluar dari agama ini. Sebagaimana keluarnya panas, busur panas dari buruannya. Ini awal hadis. Sudah dinyatakan sebagai orang yang marifah. Keluar dari agama ini. Dan di akhir hadis Rasul menyatakan, summa la ya'uduna ilai." Kata-kata ini diinginkan. Summa la ya'uduna ilai." Kemudian mereka tidak akan kembali lagi pada agama tersebut. Keluar dari agama. Ini syedid. Perkara yang sangat keras. Menunjukkan penyimpangan mereka. Tapi ingat, yang di akhirnya lebih keras lagi. Rasul mengatakan, Summala ya'uduna Kemudian mereka tidak akan kembali lagi pada agama ini. Maka lihat. Lihat orang yang aku taubat tadi. Undur ilama ale. Bagaimana perkembangan dia nanti. Sebab akhir hadis lebih keras daripada awal. Ini menggambarkan pada kita barakulahikum. Sulit sulit orang yang jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan untuk bertaubat dengan taubat dan nasuhat kecuali orang-orang yang betul-betul diberi taufik oleh Allah Azza wa Ini terkait dengan mereka. Adapun terkait dengan orang lain yang mengetahui fulan menyimpang, fulan jatuh dalam penyimpangan dan segala macamnya, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Ini hikmah di balik musibah penyimpangan yang menimpa seseorang. Di antara hikmah yang bisa kita ambil barakallahu fikum ialah al khawfi min makrillah. Kita harus merasa khawatir dari makar Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Jangan merasa aman dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Penyimpangan itu mengenai siapa saja, menimpa siapa saja. Bahkan penyimpangan-penyimpangan itu mengenai atau menimpa orang-orang yang dahulunya dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu, memiliki pemahaman agama, bahkan dinyatakan sebagai seseorang yang paham agama, paham syariat, paham Al-Quran, paham al-hadis. Orang yang dulunya dikatakan sebagai syekh, sebagai dai, sebagai ustaz, sebagai alim, dan yang lain-lainnya. Terkena fitnah tadi. Terkena penyimpangan-penyimpangan tadi. Apalagi yang selain mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran di Al-A'raf. Ayat yang ke-175 dan setelahnya menjelaskan tentang orang-orang yang menyimpang. Allah mengatakan dalam firman-Nya watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha akhlata ila ولكنه أخلت إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل kalb in tahmil عليه يلهث aw تتركه يلهث Allah mengatakan "Watlu alaihim Bacakan kepada mereka wahai Nabi alaihi salatu wasallam. Bacakan kepada mereka naba allazi atainahu ayatina. Berita tentang seseorang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Perhatikan apa ini, Pada kata-kata atainahu ayatina. Seseorang yang sudah diberi oleh Allah ayat-ayatnya. Yakni mengerti ayat-ayat Allah mengerti syariat, mengerti hukum, mengerti Al-Quran, mengerti hadis, mengerti agama. Bukan orang awam. Dari kalangan orang-orang yang berilmu. Bacakan kepada mereka, wahai Nabi alaih salatu wassalam, berita tentang orang yang dulu kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Ternyata dia insalaha minha, dia keluar, lepas dari ayat-ayat kami tadi. Dia pun diikuti oleh syaitan, Fakana minal ghawin. Akhirnya dia pun termasuk orang yang menyimpang. Menyimpang padahal sebelumnya punya ilmu. Menyimpang padahal sebelumnya mengerti ayat-ayat Allah. Menyimpang padahal sebelumnya mengerti syariat. Menyimpang padahal sebelumnya paham akal. <clears throat> Apa sebabnya? Allah mengatakan kalau seandainya kami berkehendak, kami akan angkat martabatnya dengan ayat-ayat kami tadi. Tetapi, tetapi dia akhlata ilal ardi wa tafa'a hawa. Dua sebab. Eh, tetapi dia ini menghujan ke dalam perut bumi. Mana yang kita tersir, dia terjatuh dalam sikap cinta dunia. Cinta dunia. Wa tafa'a hawa dan mengikuti hawa nafsunya. Cinta dunia, itiba'ul hawa Sebab yang membuat orang terpelanting dari siratal mustaqim. Sebab orang itu masuk dalam jurang-jurang penyimpangan walaupun dari kalangan orang yang punya ilmu sebelumnya. <clears throat> Dunia kemudian diiringi dengan ittiba'ul hawa syubhat. Allah mengatakan fama saluhu kama salil kelb. Maka perumpamaan orang ini seperti anjing. Intahmil alaihi yalhad atau tatruku yalhad. Kalau kamu gendong dia, lidahnya menjulur. Kamu biarkan dia, juga sama. Lidahnya menjulur. Diumpamakan sebagaimana anjing, menunjukkan betapa rendahnya dia, betapa hinanya dia. Dia menyimpang di atas ilmu. Dia menyimpang sesat, padahal sebelumnya paham agama. Diumpamakan kayak anjing, hewan yang paling rendah, yang paling hina. Dikarenakan amalnya dia sangat rendah, sangat hina. Diumpamakan seperti anjing yang dalam semua keadaannya lidahnya menjulur, kamu gendong, ah, kamu tuntun, kamu tendang, kamu usir. Yang namanya anjing lidahnya selalu menjulur. Maknanya katanya para mufassirin ialah orang tadi tidak akan bisa lagi menerima nasihat. Kamu nasihati, tidak kamu nasihati, kamu kasih dalil, tidak kamu kasih dalil. Walaupun kamu sampaikan kepada dia sepuluh, tujuh puluh, puluhan dalil. Tidak bakal bisa lagi menerima nasihat. فالله المستعان لا haula wala quwwata illa billah. Syahidnya karena betina azakumullah. Penyimpangan itu bisa mengenai siapa saja. Hatta orang yang dulunya alim bisa terjatuh dalam penyimpangan. Maka hikmah yang kita ambil adalah kita tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Jangan merasa aman dari yang namanya fitnah dan penyimpangan. Jangan ada yang kemudian berani mengatakan, Ah, kalau saya ini memang ahli fitnah. Artinya yang pakar dalam urusan fitnah. Saya ini sarapan pagi fitnah, makan siang fitnah, nyemil sore fitnah, makan malam fitnah. Saya itu gemuk dengan fitnah. Jangan merasa aman ya ikhwan. Orang yang mengatakan seperti ini sehingga menjadi orang yang terfitnah sekarang ini. Hah? Orang yang mengatakan seperti itu sudah menjadi juru fitnah sekarang. Orang yang mengatakan seperti itu sudah menyimpang sekarang. Jangan merasa aman dari yang namanya fitnah. Allah Ini hikmah terbesar yang bisa kita ambil dari penyimpangan-penyimpangan seseorang. Jangan pernah merasa aman dari fitnah. Maka kita harus menjauh dari fitnah. Barakallahu Kemudian, Hikmah yang bisa kita ambil pula barakallahu fikum dari penyimpangan-penyimpangan yang ada pada seseorang yang Allah adalah <clears throat> terkait dengan masalah sebab dia menyimpang terkait dengan sebab dia menyimpang. Disebutkan dalam ayat yang saya bacakan tadi cukup panjang. Yang kali pertama disebutkan oleh Allah Azza wa Jal. Kenapa dia menyimpang? Ialah hubbud dunia. Karena urusan dunia. Kena syahwat Karena dunia dulu, baru yang kedua, itiba'ul hawa. Syubhatnya masuk. Dan ini seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah SAW bersabda badiru bil a'mali hidana ka ridha'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Rasul mengatakan di hadis, yabi'u dinahu bi'arabin minad dunia. Ketika Rasul memerintahkan kita untuk bersegera dalam beramal sebelum munculnya fitnah-fitnah seperti serpian-serpian malam yang gelap, pagi orang mukmin, sorenya kafir, sorenya mukmin, paginya paginya dia kafir. Beliau menerangkan sebabnya Kenapa orang itu begitu cepat kepada kehancurannya, begitu cepat kepada kebinasaannya, begitu cepat kepada fitnah-fitnah yang ada. Dia mengatakan ya bi dinahu bi aradin minat dunia. Dikarenakan dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Dunia itu banyak dan luas. Harta benda dunia. Tahta dan kedudukan dunia. Ketenaran dan kemasyhuran dunia. Wanita atau perempuan, dunia. Semua yang aromanya duniawi. Ini sebabnya sangat mengerikan. Kali pertama orang ter terkena dan terjatuh dalam perkara penyimpangan. Dunia ya ikhwan. Ya, ya. Siapa yang gak suka dengan dunia? Dunia pertama diiringi dengan yang namanya syubhat, Penyimpangan-penyimpangan setelahnya. Syubhat-syubhat mengikuti hawa nafsu dalam rangka untuk mengayomi keduniaannya, mengayomi hartanya, mengayomi tahtanya, kedudukannya, mengayomi kemasyurannya mengayomi ketenarannya, mengayomi prestisenya, dan segala macamnya. Dalam rangka mengayomi semua itu, supaya jangan sampai lepas daripadanya. Muncul yang namanya hawa nafsu, hawa nafsu, syubhat-syubhat, dan segala macamnya. Maka dia semakin lama semakin menyimpang. Na'udzubillahi min Maka waspadai yang namanya dunia. Waspadai yang namanya dunia. Barakallahu fikum. Ini e, beberapa hikmah-hikmah bisa kita ambil terkait dengan penyimpangan seseorang. Dan ingat, setiap kali ada sebuah penyimpangan, pasti ada korban-korban baru yang berguguran. Hmm, dulunya yang korban bulan wa bulan. Sekarang bulan wa alan. Ada lagi muncul penyimpangan yang lainnya lagi. Korbannya alan wa alan itu hmm. memiliki korban yang berbeda-beda. Dan ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Ketika muncul yang namanya penyimpangan, kesesatan, dan memakan korban, seringkalinya korban-korban penyimpangan dan fitnah itu tidak terduga sebelumnya. Begitu muncul yang namanya fitnah, muncul yang namanya pemahaman yang menyimpang, menghebohkan tengah-tengah umat, memakan yang namanya banyak korban. Kita lihat, Fulan, dia kan dulu begini. Loh sekarang? Alam, kan dia dulu sama kita orang. Loh kok sekarang? Seringkalinya tak terduga. Tapi semua itu para itu mesti ada penyakit-penyakit yang ada sebelumnya pada diri dia. Para Barakallahu yang belum tersembuhkan, baik pada pada pemahamannya atau pada yang lain-lainnya sehingga muncul pada waktunya penyakit-penyakit tadi ketika fitnah tadi semakin besar, semakin dahsyat. Ala kulli hal ya khana eh, hikmah yang bisa kita ambil dari itu semuanya adalah mewaspadai berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada, fitnah-fitnah yang ada. Betul-betul dengan mau kita, sikap kita jelas. Sikap kita dalam menghadapi semua fitnah-fitnah yang ada harus kembali pada Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman salaf dan harus kembali kepada bimbingan para ulama kita al-kibar, ulama kibar kita. Apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka bimbingkan kepada kita semua kita terima. Kita berjalan dengan bimbingannya para ulama kibar. Al-barakatu ma'akabirikum. Barakah bersama dengan para kibar kalian yang tua umurnya, yang luas dan tua pula ilmunya. Barakallahu Ketika perkara sudah jelas, sudah wadah, ternyata ini penyimpangan, ini kesesatan, sampaikan kepada umat. Setelah semuanya jelas dan nyata fulan menyimpang, sampaikan kepada umat. Berbicara setelah semuanya jelas dengan Al-Quran, Sunnah, dengan bimbingan para ulama kibar. Barakallahu Ini sikap yang harus kita ambil. Jangan diam dari kebenaran. Kalau kamu mampu untuk menyampaikannya, jangan kamu bersuara, berbicara dengan perkara kebatilan. Bicaralah dengan kebenaran atau diam dari al-batil yang ada Wallahu musta'an wala haula wala quwata illa billah. Sesama sekarang ini Allah terlalu banyak orang-orang yang terjatuh dalam musibah penyimpangan dalam keadaan dia nggak merasa. Sehingga waspadailah, introspeksilah, muhasabahlah, sering-seringlah uh, meminta bimbingan-bimbingan kepada orang-orang yang lebih berilmu, bimbingan orang-orang yang lebih, lebih senior, yang lebih besar keilmuannya, lebih tua usianya, kita berikan kepada mereka supaya kita mengetahui apakah ada, ada pada kita ada penyimpangan-penyimpangan atau tidak dan bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi penyimpangan-penyimpangan yang ada tadi. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ini mungkin sedikit tambahan dari saya terkait dengan masalah ini. Semua musibah kita ada hikmahnya. Dari masing-masing uh, ada mukif tersendiri, sikap tersendiri sesuai dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu والسلام إن شاء telah ada musibah besar di kota Semarang ini. Yaitu, <clears throat> akan diadakannya tablik akbar dengan tema mereka mujahid bukan khawarij pembelaan terhadap khilafah yang terfitnah tanggal 11 Januari 2015 di mana dalam pansel tersebut terdapat foto-foto para tokoh teroris semacam Osama bin Laden dan semacamnya. Apa nasihatnya? Ya jangan diikuti. Jangan hadir. Barakallahu fikum. Dikarenakan mereka adalah kaum khawarij, bukan mujahidin. Terbalik. Mereka khawarij, bukan mujahidin. Barakallahu Nah, dikarenakan tokoh-tokohnya sangat jelas sama Bin Laden dan yang semisalnya dari tokoh-tokoh Hawar dan tokoh-tokoh tafsirin. Barakallahu ya, kita pribadi dan kita mengajak orang yang di sekitar kita tidak hadir pada acara itu. Dan memang dalam Islam dilarang keras bermujalasah, bermajlis dengan ahabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Terkait dengan langkah kita, eh, kita semata-mata memberikan penyuluhan kepada umat tentang bahaya khawarij. menyadarkan penyuluhan kepada umat terkait dengan makna jihad yang syar'i. Itu kita mampu. Terkait dengan acara mereka, nah mungkin kemudian kita ikut campur, urusan membatalkan dan segala macamnya. Itu semuanya urusan-urusan pihak-pihak terkait, pihak-pihak berwajib. Kita tugasnya hanya menyampaikan, berdakwah kepada umat tentang bahaya khawarij dan Bagaimana maksiat yang syar'i barakallahu fikum. Nah, sehingga jangan hadiri acara-acara semacam ini karena fitnah azakumullah. <clears throat> Di zaman sekarang ini karena fitnah azakumullah memang Allah berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada itu semakin berani menampilkan taringnya. Berani menampilkan taringnya. Kalau khawarij semacam ini, lama nggak kedengaran ya yang lebih berani menampilkan taringnya dan pemahaman sesatnya, siar Syiar Rafidhah. Itu di mana-mana. Menampilkan kekuatan fisiknya, menampilkan pemahaman-pemahamannya di media, berbagai macam media-media yang ada, terang-terangan. Tokoh-tokoh Syiah, tokoh-tokoh Rafidhah, gitu. terang-terangan berani mengeluarkan pemahaman dan pendapatnya. Bahkan sampai berani pula mengadakan acara-acara semacam ini disebarkan di mana-mana di syiar Rafidhah. itu. Maka ini mestinya membuat kita semakin bersemangat untuk menyampaikan dakwah Islam yang benar. Semakin bersemangat untuk menyampaikan dakwah salafiyah yang benar tengah-tengah umat. Barakallahu itu. Ahlul batil saja punya semangat yang tinggi dalam menebarkan batilnya. Kita sebagai muslim, sebagai harus sunnah, sebagai salafiyin, juga harus punya semangat yang tinggi untuk menyebarkan Islam yang benar, menyebarkan pemahaman yang hak, Alkitab, Sunnah dengan pemahaman salaf. Mereka saja semakin semangat bertahun, bergotong royong saling bantu membantu, bahu membahu untuk mensukseskan bid'ah mereka. Maka kita sebagai ahli sunnah salafiyin harus lebih bersemangat untuk bertahun di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Barakallahu. Sehingga diambil positifnya. Ingat jangan menghadiri acara-acara yang semacam ini. Barakallahu. Yang ini insya Allah kalau masyarakat luas pada umumnya nggak respon. Gitu ya. Tahu khawarij, tahu bagaimana keganasan mereka, tahu bagaimana pembawa keboliman mereka. Apalagi dikaitkan dengan khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah dikaitkan dengan masalah ISIS dan segala macamnya. Masyarakat mulai antipati. Walaupun ada juga di antara mereka yang penasaran atau yang pemahamannya sama dengan mereka. Ala kulli hal kita uh, sampaikan penjelasan dan dakwah kepada perkara yang benar. Yang lebih menakutkan, yang lebih menyeramkan itu barakallahu fikum terkait dengan bahayanya. Orang-orang yang mengaku dirinya sebagai alus mengaku dirinya sebagai salafiyin, mendakwakan dakwah salafiyah, tetapi dakwah mereka sangat mengerikan dan sangat mencemaskan. Mencemaskan. Barakallahu itu. Ini yang lebih besar fitnahnya ya khanafatina azakumullah. Karena mau menyampaikan kok enak. Terkait dengan banyak pihak barakallahu itu. Nggak enaknya karena yang dibahas terkait dengan hal-hal yang sifatnya uh, eh, privasinya suami istri gitu. Ya, ya Pak sampaikan. Ini baru-baru ini karena bertina Allah, Allahul musta'an di antara dai-dai mereka yang mengaku sebagai harus alusunan, mengaku sebagai salafin, padahal mereka adalah ex sururiin barakallahu fikum. Itu menyampaikan sampai tersebar di YouTube-YouTube. Saya baru dikasih tadi barusan. Masya Allah. Hah? Jenggotnya lupa. Coba. Hah? Gelarnya mentereng. MA wala doktor. Masya Allah. Menyampaikan terkait dengan perkara-perkara yang tidak sepantasnya. Menyampaikan terkait dengan masalah rumah tangga. Tapi dengan cara-cara yang sangat-sangat berarti. Eh, Menyampaikan hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah memberitakan Iktasaltu ana wan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nain wahid. Saya dan Rasul pernah mandi bersama. Itu di sarah panjang sama dia dengan dengan sesuatu yang enggak etis di depan forum. Kata ini merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mandi bersama sama istri. Boleh. Terus diperpanjang. Cara? Siapa di kalangan jamaah ini yang dituju ibu-ibu? Siapa di antara jamaah ini yang pernah mohon maaf tanpa busana di depan suaminya? Tak kasih hadiah. Saya tidak Sangat tabu. Gak cocok. Hah? Siapa di antara jamaah ini yang pernah berdansa, berjoget ria di depan suaminya? Tak kasih hadiah. Dia ingin menjelaskan kepada kepada maju'unya bahwasanya uh, tindakan yang semacam itu untuk pas putri boleh. Gitu. Mandi bersama aja boleh, apalagi ketika di, di, di, di kamar pribadi sama depan suaminya begitu tidak ada masalah begitu. Maunya dia seperti itu, tapi dengan cara yang sangat mengerikan, sangat rendah, sangat hina, tidak pantas sebagai seorang yang punya gelar LC wala MA wala doktor punya yang yang, yang semacam ini. Masih hati tuh. Ya. Di ramai. Kita orang mau menyampaikan sudah malu. Apalagi Ratu Nawari Jamaah Putri. Kasih hati lagi. sama dia apa ya? La haula wa la quwata illa billah. Yang semacam ini yang sangat mengerikan para Yang semacam ini sangat mengerikan para lebih mengerikan, lebih membahayakan daripada haulail khawarij. Haulail khawarij. Khawarij, khawarij semacam ini barakallahu fikum. Mereka tidak bisa membuat fitnah atau sulit bagi mereka membuat fitnah di tengah-tengah ahlu sunnah salafiyin. Dikarenakan ahlu sunnah salafiyin secara khususnya dan muslimin secara umumnya tahu penyimpangan-penyimpangan khawarij. Tapi mereka-mereka yang mengaku sebagai salafi, yang mengaku sebagai sunni, tapi dakwah mereka dakwah yang sangat menyimpang, yang sangat jauh dari norma-norma yang ada, bisa membuat fitnah besar, membuat huru hara di tengah-tengah dakwah salafiyah yang tidak bisa dilakukan oleh kaum khawarij. Dikarenakan mereka berbaju salaf, mereka menamakan dirinya dengan salaf, dakwahnya mereka tidak dengan dakwah salaf, kitab yang dikaji hampir sama dan segala macamnya membuat kerusakan dalam dakwah salafi yang lebih parah daripada kaum khawarij. Khawarij dikatakan sebagai mukhalifah. Haula orang-orang yang mengaku dirinya sebagai ahli sunnah. Tapi dia membuat fitnah di tengah-tengah ahli sunnah. Disebut dengan mukhazilah. Orang-orang yang melemahkan. Yang e, membuat kerusakan dari dalam. Dakwah salafi itu sendiri. Wal mukhazilah akhbar. Lebih berbahaya daripada al-mukhalifah. Allah musta'an la haula la quwwata illa billah. Yang diwaspadai yang mana? Dua-duanya. Ah, Khawarij waspadai, Syiar Rasulullah kamu waspadai, dan yang lebih kamu waspadai lagi orang-orang yang mengibarkan bendera dakwah salafiyah padahal mereka bukan salafiyin. <clears throat> Masya Allah. pertanyaannya masalah Allah ini. Hah? Tambah siang, tambah panas. Jadi apa ya? Hah? Jawab aja. Jawab aja ya. Bagaimana sikap kita terhadap ucapan teman kita, seorang ikhwah katanya, yang mengatakan bahwasanya saat ini tidak ada tahdir. yang ada namimah dan riba. Semua sunnah silakan mau ngaji ke Zulkarnain atau terdokman, semuanya harus sunnah. Masya Allah. Ini ucapan yang cukup mengerikan. Dia nggak sadar dengan ucapan ini. Dia telah melemparkan tuduhan kepada para masyaih kibar yang telah mentahzir Zulkarnain sebagai orang yang berbuat ribah dan namimah yang mentahzir Dzulqarnain adalah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah dengan menyatakan ya rajul la'af makir mutalawwin yamshi ala tariqatil halafi fil mak itu dilakukan dengan dasar pengetahuan yang sangat-sangat lama terkait dengan Dzulqarnainnya. Kamu nggak sadar itu? Ucapan kamu ini, wahai itu menuduh Syekh Rabi itu berbuat namimah dan riba kepada Zulkarnain. Hadapan bil ulama. Itu merupakan celaan dan cacian kepada para ulama. Ada awalan. Dan perlu diingat terkait dengan Zulkarnain amruhu wadih. Ketika saya umroh kemarin, belum lama, dengan Pak Akis juga rupanya. Eh? Sempat ketika di Madinah kita majlis di tempatnya di majlis Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah saat al-maghrib sampai isya di Jami Ar-Ridwan di kota Madinah hari Ahad Barakallahu fikum setelah taklim kita bertemu dengan Syekh Arafat bin Hasan Muhammadi ketemu di sebuah ruangan di ruangan dalam masjid kita gitu ya kan ya kita berbincang-bincang perbincangan terkait tersinggung ter sebuah nama yang namanya Dulkarnain Maka belum mengatakan Dulkarnain amruhu Makhbuh indal masyair Dulkarnain perkara, perkara dia terbongkar di kalangan para masyair Al-masyayikh yatakallamun fi Para masyayikh berbicara tentang dia. Syekhuna Syekh Rabi' kala fi أنه makir, أنه la'ab, أنه mutalawid Guru, guru kami, Syekh Rabi bin Haji mengatakan ini orang la'af, ini orang makir, ini orang mutalawin. Barakulah itu. Perkara yang sudah jelas siapa dia. Sehingga bukan namanya riba, itu namanya tahzir syar'i. Bukan namimah, bukan riba. para itu. Yang kedua, apa Anda nggak sadar dengan ucapan seperti ini? Bahwa Anda dengan ucapan semacam ini telah meruntuh menyebutkan rududul ulama fil ini, Meruntuhkan bantahan-bantahan para ulama kita tentang orang-orang yang menyimpang. Kamu mentahkan semua yang ada itu dengan kata-kata namimah tiba. Mentah. Yang kedua, menuduh bantahan-bantahan atau menamakan bantahan-bantahan para ulama terkait dengan orang-orang yang menyimpang dituduh sebagai namimah dan ribah. Ada khatirun cinta, Maka sadarlah para Ucapan anda ini salah besar. Istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Jangan sampai kecintaan kamu kepada seseorang. Membutakan matamu dan mata hatimu. Barakallahu Siapa Dhul kornein Orang kaya kita-kita ini yang sama aja. La alim. Syekh bukan. Alim bukan. Ya, saya kita lah. Seorang syekh Assalamualaikum. Kenapa kok begitu berat sekali meninggalkan orang ini? Meninggalkan berat menjauh dari satu orang, tapi dia mengorbankan sekian banyak orang. Dia ingin megangi Zulkarnain, tapi dia melepaskan para masyayikh, melepaskan Syekh melepaskan para masyayikh yang lainnya. Ainul akal. Di mana akal sehat kita para fiik? Paham ya? Orang yang sekelas masyaih kibar saja, tidak boleh kita uh, ta'asub kepadanya. Menyimpang-menyimpang. Ya selevel para imam, imam besar pada masa kita saja. Tidak boleh. Dari kalangan sahabi saja, seorang sahabatnya Rasul. Tidak boleh kita taklid kepada per orang dari mereka. Seorang sahabat taklid kepada sahabat, taklid kepada fulan dari sahabat. La yajib. Itu sahabat. Apalagi sahabat bukan, imam besar bukan, alim besar bukan, syekh bukan, dai iya. hir lagi. Aina akal ya ikhwan. Di mana akalnya antum ini barakallahu fikum. Maka sadarilah ikhwan azabullah ucapan yang semacam ini tidak benar. Istighfar rotat, istighfar rotat kepada Allah Azza wa Jal Dari ucapan Syekh Rabi tadi terkait dengan Zulkarnain itu konsekuensinya sangat besar. Kalau orang dikatakan makir, tukang makar dalam dakwahnya mutalawin, bunglon, berwarna-warni dalam bergerak dakwahnya, apalagi disamakan tarikhah dia sebagaimana tarikhahnya Al-Halabi, Ali Hasan Al-Halabi yang sudah dikatakan mubtadi umbal oleh para ulama kita. Itu konsekuensi yang besar. Tidak mungkin kita belajar ilmu kepada orang semacam ini. Tidak mungkin kita bermusyarakat dakwah, tahun dakwah dengan orang semacam ini. Tidak mungkin mendatangi majelisnya, mendengarkan kafetnya, membaca karya-karyanya. Tidak mungkin diundang ke Semarang ini atau ke tempat-tempat yang lainnya. Barakallahu fiikum. Allahul musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Disamu hada ya. Yang terakhir? Ya. Terakhir ini. Masya Allah. Bolehkah kita bertanya kepada ustadz-ustadz ahlus sunnah secara umum ketika muncul fitnah yang besar? Yang mungkin di antara ustadz tersebut ada yang pernah terkores manhajnya. Wah, bahasanya ada gitu, yang pernah terkores manhaj. seperti mendukung Rukornain, memuji dan seterusnya atau ustadz-ustadz khusus yang bisa kita jadikan rujukan di masa fitnah yang dikenal ustadz-ustadz tadi selamat dari goresan dari fitnah-fitnah yang ada. Kalau memang ada, siapa ustadz-ustadznya? Masya Allah. Ketika muncul yang namanya fitnah besar, barakallahu fikum. Maka sikap kita sebagai seorang talibul ilmi, sikap kita sebagai seorang talibul ilmi ialah adamul khawbi Kita tidak ikut berkecimpung di dalamnya. Paham? Tidak berkecimpung di dalamnya. Lalu, ada kata-kata lalunya. Jangan jangan diam sampai sini aja. Lalu, kita kembali kepada ulama ulama kibar. Kembali pada ulama-ulama kibar kita di dalam mensikapi fitnah tadi. Ketika mereka sudah menyampaikan sayang, penjelasan, menyampaikan keterangan-keterangan terkait dengan fitnah itu, dan jelas, maka kewajiban kita ialah luzumu gharzil ulama. Kita harus memegangi betul-betul ah, para ulama tadi. Supaya selamat dari fitnah yang ada. Al-barakatu ma'akabirikum, kata Rasulullah SAW. Barakah bersama dengan ulama-ulama kibar kalian. Begitu jelas maka orang-orang yang berkompeten dalam bidang ini dari kalangan para duat, dari kalangan para dai, berkewajiban untuk menyampaikannya kepada umat di waktu yang tepat, di posisi yang tepat, pada orang yang tepat, pada porsi yang tepat. Sampaikan ini fitnah, di perkara yang menyimpang, demikian, demikian, demikian, dengan keterangan dari para ulama kibar. Barakallahu fikum. Sehingga semuanya jelas. Semuanya jelas. Antum-antum sudah mendengarkan langsung dari Ustadz Antum tadi yang merujuk langsung kepada kifarul ulama. Sehingga semuanya menjadi jelas. Barakallahu. Dan perlu diingat ya, Pak. Terkait dengan masalah fitnah, fitnah yang berkaitan dengan masalah syubuhat, fitnah yang terkait dengan masalah inhirafat, penyimpangan-penyimpangan yang ada. Yang kita rujuk bukan semata-mata ulama. Tapi yang kita rujuk harus kibarul ulama. Dan yang kita rujuk bukan semata-mata kibarul ulama, ulama-ulama yang besar, tetapi lebih daripada itu yang kita rujuk adalah ulamaul kibar yang mengerti betul tentang seluk-beluk fitnah tadi. Kalau diistilahkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah dikatakan sebagai rijalul fitnah Eh, pakar-pakar dalam bidang fitnah. Fukuhaul fitnah. Ahli fiqih atau fukoha, fukoha yang paham betul sama sama fitnah. Itulah yang kita rujuk. Al-barakatu maha sabirikum larinya ke sana. Masing-masing bidang itu ada pakarnya. Ha? lihar harbin rijaluh. Setiap peperangan ada tokoh-tokoh dan pakar-pakarnya. Ada sebagian yang menyampaikan kata-kata syair Ja'ala Allah lil hurubi rijala Ja'ala Allah lil hurubi rijala wa rijalan lil qaf'ati was saridi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk peperangan-peperangan dibacakan dengan perang gitu ya Allah menjadikan peperangan-peperangan pokok-pokok. Ada pakar-pakar perang, ada ahli-ahli perang. Juga Allah Azza wa Jal menciptakan dan menjadikan adanya pokok-pokok pakar-pakar urusan-urusan nampan dan urusan makanan seri. Ada pakar kuliner, ada master chef dan segala macamnya. Ada bahasan makan, ada pakarnya. Begitu pun dengan masalah perang, ada pakarnya semua itu ada ahlinya masing-masing. Dalam perkara fitnah, syubhat, syarafat, walalat, segala macamnya, ada para ulama-ulama pakar yang sangat mengerti betul terkait dengan ini semuanya. Tiba disebutkan fukuhaul fitnah, rijalul fitnah. Barakallah. Tidak semuanya. Pada masa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, fitnah khalqul Quran, Ketika penguasa yang ada ketika itu memiliki pemahaman yang kufur, menyatakan Al-Quran adalah makhluk, dan membuat mihna ujian yang sangat besar tengah-tengah masyarakat. Menguji semua pihak, menguji para ulama dengan pemahaman yang menyimpang ini, yang merentang dihukum, disiksa, dicambuk, dianiaya, dipenjara, dan segala macamnya. Kita besar. Ketika itu, Disebutkan dalam riwayat dan disebutkan dalam tarjama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ada sejumlah fuqaha terjadi Indabit. Ada rombongan fuqaha. Tahu fuqaha ya, Ahli fikihnya Baghdad. Orang itu kalau disebut sebagai fuqaha bukan semata-mata alim, bukan semata-mata punya ilmu, tapi punya kemampuan untuk mengambil hukum dan hikmah dari sebuah dalil, dari sebuah ayat, dari sebuah hadis sudah dikatakan fakih ahli sitih. Datang ahli sitihnya Baghdad kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Mengajak beliau untuk memberontak penguasa yang ada. Para fukoha tadi, para ahli sitih, ahli sitih tadi, dengan sitih yang dia miliki, menyatakan ini penguasa lain dilengsarkan Kebolimannya luar biasa, kekejamannya luar biasa, fitnahnya luar biasa. Lengserkan. Dengan cara pemberontakan. Fukoha lah ya, sekelas fukoha. al Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala menyatakan, La, tidak boleh memberontak mereka. Ma'akamu usulah. Selama mereka menegakkan sholat tengah-tengah kalian. Beliau menyatakan tidak boleh memberontak dan berhujjah dengan hadisnya Rasulullah SAW yang melarang kita memberontak penguasa selama mereka mendirikan sholat, selama mereka masih muslim. La ma'atamu fikumus sholat. Maka beliau mengatakan, dima al dima, dima la tersiku, dima al muslimin. Darah, darah, jangan kamu tumpahkan darah-darah kaum muslimin. Dilarang sama beliau manusia semacam itu. Allah tampilkan dari kalangan para ulama una, dari kalangan kibarul ulama, Allah tampilkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dan beberapa ulama lainnya bersama dengan beliau yang mengerti betul tentang fitnah-fitnah yang ada ketika itu. Dikatakan sebagai fuqahaul fitnah. Kepada mereka kita merujuk. Jangan tanpa mengurangi rasa hormat kepada fuqaha-fuqaha yang lain wahakana. Barakallahu itu. Ada rusukannya masing-masing. pun terkait dengan pertanyaan tadi, ini skalanya skala regional. Ya, gitu ya. Jadi kan skalanya internasional, skala dunia. Sekarang skala regional. Apakah boleh Ustaz? Ketika muncul kita yang sangat besar, bertanya kepada semua saya harus sunnah, yang mungkin di antara mereka yang tergores, pernah tergores manhajnya, dan semisalnya. Jawabannya sama kayak tadi. Yang skala regional pun juga begitu. Skala daerah, skala wilayah, skala Indonesia. Ketika muncul fitnah-fitnah yang besar, yang dijadikan sebagai rujukan adalah para duat, para sadidah yang selama ini dikenal sabatuhum, keteguhan mereka dalam menghadapi fitnah yang ada, sama sukuhum, kuatnya kokohnya mereka dalam tamasuk berkitab di sunnah dan bimbingan para ulama ketika fitnah. Barakallahu fikum. Ada rizal rijal Nah, kepada mereka lah antum merujuk. Barakallahu fikum. Nah, kita dengan orang yang katanya dulu pernah tergores dalam pengharapan hajinya. Selama sudah bertaubat dengan taubat dan nasuha dan jujur taubatnya, kemudian dikenal sebagai seorang dai yang ilmunya masya Allah termasuk yang kibar, tu'at, lah bahasa merujuk kepada mereka, para kelas itu. Tapi kalau dia memiliki manhat yang tergores-gores, tersayat-sayat, eh, tapi nggak sembuh-sembuh, dan memang nggak mau sembuh, atau masih lukanya masih menganga, ya nggak mungkin antum bertanya kepada mereka. Mereka adalah orang yang terkena fitnah. Bagaimana mungkin ada bertanya kepada ahli fitnah? itu, Nah. Wah, kala. Siapa aja Ustaz ya, Ivan. <laughs> Ini repot itu. Nah, barakallahu fikum. Banyak dari kalangan para tadilah barakallahu fikum yang eh, alhamdulillah taala taufiqih memiliki keteguhan dalam mensikapi berbagai macam persoalan barakallahu fikum Ya insyaallah banyak di antum yang telah mengetahuinya dalam perkara-perkara yang semacam ini. Saya sebutkan di antaranya seperti Al-Ustaz Muhammad Umar Sayyid Hafizahullah Ta'ala wa Ra'ah Ustazuna wa Muallimuna dia adalah guru kita, pengajar kita, Barakallahu selama ini Tayyib uh, dengan usia yang beliau ya sudah mulai meranjak tua, sudah jadi kakek, sudah punya cucu. Barakallahu Insya Allah untuk kembali kepada beliau dan beliau akan banyak berkoordinasi dengan para asatidz yang lainnya dalam menghadapi berbagai macam kondisi-kondisi yang ada barakallahu. Nah, dan masih banyak lagi yang lainnya bersama dengan beliau dari kalangan para asatidz tidak kiram Barakallahu fikum. Allahu taala alam bisawab. Sehingga tidak semua tidak dijadikan sebagai rujukan dalam perkara-perkara kita besar. Ustaz sangat banyak, ratusan orang. Yang datang ke daurah tidak yang datang, Masya Allah, penuh. Banyak dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia ini. Banyak. Tapi yang yang ma'ruf dengan mawakisnya, dengan mawakis, mawakisnya yang, yang tegas, yang pokok dalam berbagai banyak fitnah yang ada, dikenal bulan, bulan, bulan, bulan, ya kepada mereka lah kembali barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Dan insya Allah mereka adalah orang-orang yang terus berupaya berkoordinasi, berkomunikasi dengan para masyayikh, dengan para ulama, al-kibar yang ada di dunia ini untuk senantiasa mengkoordinasikan segala sesuatunya barakallahu fikum sehingga kita lebih tentram, tentram lebih aman kembali pada orang-orang yang semacam ini.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 Fadlu hafizakumullah.